الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Quranul Karim Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ay wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula kami telah tawarkan amanat itu kepada langit-langit dan bumi serta gunung-gunung semuanya menolak semuanya takut untuk memikulnya kemudian amanat itu diambil dipikul oleh manusia sungguh manusia itu banyak kedolimannya, banyak kejahilannya. Amanat di dalam ayat mencakup seluruh syariat-syariat agama, perintah maupun larangan, dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Semua syariat Islam adalah amanat yang dimaksud yang karenanya langit dan bumi serta gunung-gunung yang ada pada takut dan tidak mampu untuk memikulnya manusia yang memikul itu Allah katakan manusia itu zoluman banyak kezolimannya jahulan banyak kejahilannya menunjukkan itu sifat asli manusia bawaan setiap insan maka manusia membutuhkan keadilan syar'i sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar dia terentaskan dari kedolimannya manusia itu membutuhkan ilmu syar'i secara terperinci agar dia terselamatkan dari banyaknya kejahilannya. Allah sebutkan pula di dalam ayat lain di Al-Mu'minun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun sifat mukminin mereka selalu menjaga amanat-amanatnya dan segala janjinya mencakup segala yang diperintahkan oleh Islam, segala yang menjadi tanggung jawab setiap insan, baik itu perintah agamanya maupun dalam muamalah mereka, perjanjian, ikatan, kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Mukmin selalu menjaga dan menunaikan itu dengan baik sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya empat perkara jika itu ada padamu tidaklah mengapa jika dunia ini hilang semuanya darimu. Sidqul hadis yang pertama jujur dalam berbicara. Wahifzul amanah menjaga amanat yang dipercayakan kepadamu. Wahusnul khuluq akhlak yang baik, yang mulia. Wa iffatu mat'am dan makanan yang terjaga kamu pastikan halal dan dari penghasilan yang halal makanan tersebut maka menjadi menjaga amanat salah satu dari empat pilar terpenting akhlak mulia seperti yang tersebutkan di dalam hadis kalaupun seandainya dunia itu terlepas darimu hilang semuanya, tidaklah memadorotkanmu selama empat perkara ini salah satunya menjaga amanat. Kamu menjadi orang yang terpercaya ketika dipercayakan kepadamu sesuatu, kamu jaga dan kamu tunaikan dengan baik. Orang tidak kecewa dengan apa yang dipercayakan kepada dirimu. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena mulianya amanat maka itu sifat yang Allah jadikan pada setiap rasulnya orang terbaik yang Allah utus di setiap kaum. Mereka berkata kepada kaumnya, Inni lakum rasulun amin. Aku untuk kalian adalah seorang rasul utusan Allah yang amin, terpercaya, amanat. Karena beliau mengemban wahyu dari Allah, perkara besar, syariat diturunkan kepadanya, disampaikan, diwajibkan untuk mereka sampaikan kepada kaumnya, amanat. Tidak akan para nabi dan rasul itu menambah sedikit pun tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan merubah-rubah sedikit pun dan itulah amanat dan benar-benar mereka beramanat menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin bersuri toladan kepada nabi dan rasulnya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan wal mukmin man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Maka seorang mukmin idealnya orang lain aman amanat kepadanya baik terkait nyawa darah mereka maupun harta benda mereka. Artinya orang lain merasa aman dan itulah amanat. Mereka tidak sama sekali berburuk sangka kepadamu. Mereka sama sekali tidak khawatir, aman hartanya, tidak akan kamu tipu, tidak akan kamu bawa lari. Aman pada nyawanya, kamu tidak akan membunuh, tidak akan menyakiti mereka. Dan itu termasuk amanat terpenting. Salah satu dari tuntutan iman, mukmin. Jika benar-benar seseorang itu mukmin, tuntutan imannya akan membuat dia amanat terhadap darah dan harta benda orang lain dalam perang pun jihad fisabilillah menghadapi musuh sekalipun Rasul tetap wasiatkan amanat kepada umatnya la tagdiru wala taghullu wala tumathilu Rasul wasiatkan kepada mereka pasukannya Jangan kalian menipu. Jangan berkhianat kepada musuhmu sekalipun. Kalaupun itu kufar bahkan. Tampakkan kepada mereka kalian umat yang terbaik. Yang bisa dipercaya amanatnya. Jangan menipu mereka. Walata hulu Jangan pula kalian hulul. Mengambil harta, benda, ghanima ataupun fai sebelum itu dibagikan karena itu pertanda orangnya tidak amanat belum menjadi hakmu bagaimana kamu ambil wala tumatsilu jangan pula kamu memutilasi musuhmu bahkan kalaupun itu dari kufar sekalipun di dalam hadis Rasulullah SAW tekankan makna amanat ini kepada umatnya adil amanah ila tamanak wala takhun man khonak tunaikan amanat itu kepada orang yang memberikan amanat itu kepadamu jika kamu diberi suatu kepercayaan jaga tunaikan kepercayaan itu dengan baik jangan buat orang yang mempercayakan itu kepadamu kecewa adi tunaikan jalankan dengan baik amanat itu dan jangan kamu khianati bahkan orang yang berkhianat kepadamu. Karena khianat jelek, khianat itu buruk dari segala sisinya dengan alasan dan sebab apapun. Dalam rangka membalas pun jangan. Kalaupun kamu dikhianati, tidak menjadi dalih bagimu. Aku membalas berkhianat kepadanya karena dia berkhianat padaku. Jangan. Tetap jaga amanat itu. Karena khianat tidak akan pernah menjadi kebaikan bagi siapapun ibadallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah salah satu dari tanda yaumul qiyamah dekatnya yaumul qiyamah Rasulullah SAW katakan Ida usnidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah ketika perkara itu disandarkan kepada selain ahlinya tunggu hari kiamat telah dekat. Di lafat lain beliau sebutkan idza dzuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanat itu telah disia-siakan, maka tunggu hari kiamat itu. Beliau ditanya, "Kaifa idza'atuha?" Bagaimana amanat itu disia-siakan? Beliau jawab, Ida usnidal amr" ila ghairi ahli. Saat segala sesuatu perkara itu disandarkan kepada selain ahlinya. Makna hadis ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segala sesuatu itu diberikan, dipercayakan kepada orangnya ketika itu disandarkan kepada selain orangnya yang mengerti, yang faham tentang hal itu pertanda kalau itu dekatnya yaumul qiyamah. Hadis ini oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau bawakan di dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu di Sahih Bukhari. Kata Hafid Ibnu Hajar rahimahullah ini isyarat dari Bukhari rahimahullah bahwasanya amanat itu tidaklah tersia-siakan. Perkara itu tidak akan disandarkan kepada selain orangnya yang pantas dan ahli kecuali saat ilmu itu hilang dan semakin minim ketika kejahilan yang menguasai umat manusia itu yang lebih dominan pada diri mereka semakin ilmu kurang Semakin kejahilan merajalela, semakin amanat itu akan tersia-siakan. Maka salah satu sebab terpenting orang itu menjadi orang yang amanat, menjaga amanat, menunaikan amanat dengan baik adalah ilmu syar'i. Pelajarilah ilmu agama ini agar amanat terjaga pada dirimu aku luma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ibadallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah lawan dari amanat adalah khianat khianat adalah sifat yang sangat buruk, sifat yang sangat jelek, tidak patut pada seorang muslim untuk memiliki ada padanya sifat itu. <clears throat> Di dalam hadis Rasulullah sebutkan ayatul munafiki thalath. Tanda kemunafikan seseorang ada tiga salah satu yang beliau sebutkan wa idza tumina khana jika dia diamanati, diberi kepercayaan, dia khianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan khianat itu sangat jelek, dibenci oleh Allah, dibenci oleh setiap manusia, bahkan orang kafir pun tidak senang untuk dikhianati Pertanda sifat itu buruk, sangat jeleknya, bahkan orang kafir pun membencinya, apalagi itu seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Anfal, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak cinta kepada mereka-mereka yang berkhianat, mengkhianati perjanjian, kesepakatan antara satu dan yang lainnya, mengkhianati setiap amanat yang dipercayakan kepada dirinya. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Begitu pula dalam Al-Hajj Allah sebutkan Allah tidak akan cinta kepada setiap yang berkhianat dan banyak kekufurannya di dalam ayat-ayat ini kita diajarkan untuk selalu membersihkan diri dari sifat khianat dalam surat Yusuf wa annallaha la yahdi kaidal khainin Allah tidak akan memberi hidayah kepada tipu daya makar orang-orang yang berkhianat. Artinya segala manuver khianat dia, segala macam gerak-gerik dan tindak tanduknya tidak akan diberi taufik oleh Allah. Tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir dengan kerugian dan kesengsaraan berujung dengan madorot bahkan kerusakan yang menimpa dirinya tidak akan Allah memberi hidayah kepada tipu daya dan makar orang-orang yang berkhianat ibadallah hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu kewajiban setiap muslim untuk takut dari setiap pengkhianatan, mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya, mengkhianati orang lain yang berkaitan dengan dirinya, karena di yomul akhir akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurfa'u likulli ghadir liwa' qila hadhihi ghadratu fulan ibni fulan di yaumul qiyamah di hadapan semua manusia ditancapkan di belakang setiap penipu, setiap pengkhianat bendera dan dikatakan ini tipuan atau pengkhianatan fulan bin fulan dipermalukan oleh Allah di hadapan semua umat. Balasannya mungkin saat di dunia orang nggak ada yang tahu dia cantik mainnya dalam tanda kutip. Mungkin saat di dunia dia bisa kusak-kusuk di belakang. Orang tidak ada yang mengerti dan nggak ada yang tahu ternyata dalang semua itu adalah fulan dia yang rencanakan, dia yang berbuat, dia yang kesana kemari. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Tanpa ada yang tahu siapa pelaku dan otak dari semua itu. Di dunia mungkin tersembunyi urusan dia. Di Yomul Qiyamah ditancapkan bendera. Layaknya bendera ketika itu tertancap, berkibar. Semua orang tahu dari kejauhan pun orang tahu dari bendera itu. Itu negeri fulan, itu daerah fulan, suku fulan. Bendera. Na'udzubillah, sayangnya bendera itu pertanda atas pengkhianatan, kedustaan, dan tipuan-tipuan yang pernah dia lakukan selama di dunia. Ibadallah hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah oleh karenanya kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berlindung diri dari sifat khianat Rasulullah dalam doanya beliau ucapkan wa bika minal khiyana fa innaha bi'sal bitana ya Allah Aku berlindung diri kepadamu dari khianat Sifat khianat Karena itu seburuk-buruknya teman Seburuk-buruknya yang ada pada dirimu Jika khianat itu ada pada watak dan sifatmu Berlindung dirilah Meminta perlindungan kepada Allah Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu dari semua itu Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari semua ini kita memahami betapa pentingnya amanat, betapa wajibnya seorang hamba menjaga dan menunaikan amanatnya dan betapa tercelanya, betapa buruknya sifat khianat dalam bentuk jenis dan rupa apapun maka kewajiban setiap hamba selalu berusaha menjaga amanatnya, menunaikan amanat yang dipercayakan kepadanya, tidak membuat orang kecewa pada dirinya dan menjauh menjauhkan dirinya berlindung diri kepada Allah dari sifat khianat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bersifat amanat dan dijauhkan dari khianat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.